Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala allati bi ni'matihi tatimmu salihat. Yang dengan kenikmatan dari Allah segala kenikmatan menjadi sempurna. Dan termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang sangat besar adalah bimbingan Al-Quran was Sunnah. Allah turunkan Al-Quran dan Allah utus Rasulnya dan Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami kata Allah yang akan menjaganya. Sehingga ikhwan fillah naazakumullah. manusia selalu di dalam bimbingan Quran was sunnah selalu terbimbing dengan kitabullah ucapan Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Hanya saja masalahnya ada yang mau dibimbing dan ada yang tidak mau. Allah berikan kenikmatan kepada seluruh manusia. Tetapi sebagian mereka menerima kenikmatan tersebut. Dan sebagian mereka menolak. <laughs> Maka mereka lah yang menolak adalah orang-orang yang kufur nikmat, Orang yang ingkar, mengingkari kenikmatan yang Allah berikan pada mereka. Padahal Allah berikan bimbingan syariat di dalam Quran dan Sunnah semuanya untuk kebaikan mereka. Ma uridu min rizqin, ma uridu minhum min rizqin, wa ma uridu an yut'imun kata Allah. Aku tidak butuh dari mereka untuk memberikan rizki kepadaku. Dan aku tidak butuh dari mereka untuk memberi makan aku, kata Allah. Berarti turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW untuk seluruh manusia turunnya aturan-aturan syariat, halal dan haram, semuanya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Allah menyatakan dengan tegas ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak butuh, tidak butuh diberi makan, nggak butuh diberi rizki. Berarti Allah berikan itu sebagai rahmat. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam maka siapa yang menerimanya dan mensyukuri nikmat tersebut, maka merekalah orang-orang yang akan berbahagia. Adapun mereka yang kufur nikmat, mengingkari kenikmatan Allah berikan pada mereka, maka merekalah orang yang sengsara. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya dalam surat Taha di awal ayat, Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha kata Allah, kami tidak turunkan atasmu Al-Quran litashqa. Tidak menurunkan Al-Quran kepada kalian untuk kalian sengsara. Tidak. Allah tidak ingin menyiksa kamu dengan aturan-aturan yang susah. Allah tidak ingin menyusahkan kamu dengan berbagai macam aturan-aturan yang memberatkan. Tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali kesanggupannya. Kalau dia tidak sanggup, uzur, maka dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya ampunan dan maafnya karena Allah Arhamar Rahimin. Subhanallah. Demikian Allah Subhanahu wa taala penyayang memberikan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita, memberikan aturan-aturan untuk kepentingan kita sendiri, dan kemudian Allah berikan sesuatu yang pas untuk kita, maka sungguh sekali lagi mereka yang mengingkarinya adalah orang-orang yang tidak syukur dan tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang menerimanya, maka merekalah orang-orang yang muslimin, mustaslimin, orang yang tunduk, orang yang menyerah, orang yang memang sadar penuh kalau Allah Subhanahu wa taala memang yang memiliki dirinya. Allah Subhanahu wa taala memiliki kita semuanya. Maka orang yang sadar tadi merasa aku milik Allah, maka layak diatur oleh Allah. Aku milik Allah, maka sangat pantas aku menghambakan diri kepadanya, memperbudak diriku kepadanya. Maka mereka-mereka yang menerima kenikmatan ini adalah al-aqilun, orang yang berakal, orang yang cerdas. Adapun mereka yang menolaknya, berarti mereka orang yang jahilun, orang yang bodoh. Diberi kebaikan, menolak. Diberi kenikmatan, mengingkari. Ini wa jalla. kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati maka manusia terbagi menjadi orang-orang yang berakal dan orang-orang yang tidak berakal. Dan mereka orang-orang kafir disebut oleh Allah Subhanahu wa taala amwatun ghairu ahya. Mereka mati, mereka tidak hidup. Padahal mereka berjalan di muka bumi dan berupaya dengan upaya-upaya kemanusiaan, tetapi Allah katakan mereka amwat. Naam, karena hati-hati mereka mati, hati-hati mereka mayit, Adapun hati-hati kaum mukminin mereka dalam keadaan hidup, dalam keadaan terang, dalam keadaan sadar betul siapa penciptanya, siapa yang kepadanya dan siapa yang layak untuk dia memperbudak dirinya. Oh muslimin yang sangat hormati. Allah Subhanahu wa taala berfirman la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur kata Allah dan Allah Subhanahu wa taala mengumumkan Wa rabbukum. Dan ketika Allah mengumumkan satu pengumuman penting, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, kami akan tambah. Artinya siapa yang bersyukur kepadanya dengan kenikmatan maka Allah tambah kenikmatan. Siapa yang mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya dari rezeki maka Allah tambah barokah rezekinya. Maka mereka menerima keislaman ini tentunya mereka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan bimbingan hidayah. Apakah ada tambahan selain Islam? Bukan itu maknanya. Maknanya dia akan terbimbing dengan ilmu yang bertambah, bertambah, bertambah. Walaupun kita kaum muslimin, sama-sama kaum muslimin, tetapi ilmu kita tentang Islam tatafawat. Ilmu kita tentang Islam berbeda-beda. Ada yang baru mengetahui sebagian kecilnya, ada yang sebagian besarnya, ada yang separohnya, ada yang sudah jelas bagi dia, gamblang. Ini semua berbeda-beda. Dan tentunya siapa mensyukuri kenikmatan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggalkan ajaran Islam ini dalam keadaan jelas. Tarattukum ala mahajjatin bayda. Lailuha kana hariha sawa Kata Nabi, aku tinggalkan kalian di jalan yang putih bersih, terang benderang. Malamnya seperti siangnya. La yazighu anha ba'di illa halik. Hanya saja siapa yang menyelisihi jalan ini, kecuali pasti akan binasa. Ikhwan bin a'azakum muslimin hormati. Berarti mereka-mereka yang dalam keadaan binasa dalam keadaan sesat, dalam keadaan kufur. Sesungguhnya mereka dalam keadaan dia sendiri yang tidak mau dibimbing. Dia sendiri yang tidak mau menerima kenikmatan hidayah. Dia sendiri yang tidak mau untuk menerima apa yang Allah ajarkan kepadanya agar dia selamat. Maka dikatakan wala yalumanna illa nafsa. Jangan cerca kecuali dirinya sendiri. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri ketika mereka diazab yaumul qiyamah Ketika mereka ada di dalam api neraka, maka mereka tidak memiliki ucapan lain. Ketika dikatakan alamnya ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Maka dia hanya menyatakan qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Iya, telah datang kepada kami pemberi peringatan, fakadzabna, tapi kami yang mendustakan. Tapi kami yang mengingkari. Maka Allah katakan pada mereka, duku ada benar. Silakan rasakan adab Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan-peringatan yang kecil sebelum peringatan-peringatan yang besar. Wala yudhiqannahum al adabil adna al adabil akbar. Kami akan rasakan pada mereka adab-adab kecil di dunia ini sebelum adab yang besar nanti. Ta'allahum yarji'un. Semoga mereka mau kembali. Berarti azabnya di dunia ini musibah-musibah, bencana-bencana itu pun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat bukan dalam bentuk penyiksaannya, rahmat dalam bentuk mengingatkan. Karena Allah menyatakan wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami berikan adab yang ringan sebelum adab yang berat. Seberat-beratnya adab dunia tetap ringan. Dibandingkan dengan adab jahannam Dibandingkan dengan ada benar, ada neraka yang na'udzubillah, yang paling ringannya kakinya menyentuh rompa dari neraka, ubun-ubunnya mendidih. Itu yang paling ringan. yang Maka Allah peringatkan satu kali, dua kali, tiga kali, barangkali mau taubat. Barangkali dia mau berhenti dari dosa-dosanya. Barangkali dia mau sadar dari kesesatannya. Mau kembali kepada tauhid wa sunnah. Maka kita mendapatkan satu lagi. Setelah syukur, yang kedua sabar terhadap ujian. Ketika kita dalam keadaan sabar menghadapi berbagai macam liku-liku hidup. Sekian banyak perjalanan ini. Dan yang namanya dunia jangan kamu harapkan mulus terus. Mustahil. Tidak mungkin. Yang namanya dunia kata Allah. Wa kadhalika. Demikianlah kami pergilirkan. Kami pergilirkan artinya kadang si fulan yang lagi di atas, si fulan jatuh di bawah. Kadang-kadang si yang ini naik ke atas, yang ini malah yang jatuh. Dan begitulah keadaan manusia. Keadaan dunia kadang baik, kadang jelek. Keadaan dunia, kadang dia beruntung, kadang dia buntung. Kadang dia dalam keadaan susah. Keadaan dunia, kadang dia dalam keadaan lapang hati, Masya Allah gembira. Kadang sempit hati, sedih. Dan itu keadaan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan alif lam mim ahasiban nasu an yusrafu ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun Alif Lam Mim kata Allah apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sabaru sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin Walaqad alladziina min qabl Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu dan Allah pasti akan tahu Siapa yang sodaku, siapa yang jujur imannya, dan siapa yang berdusta. alaman al Dan Allah pasti tahu siapa yang dusta. Dengan apa? Dengan fitnah, dengan ujian. Hasiban nas an yusrafu an amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman, kami beriman. Wa hum la yuftanun. Padahal mereka tidak diuji. Maknanya pasti akan diuji mengatakan kami beriman mana buktinya Allah persaksikan di hadapan manusia dan Allah Maha tahu apakah mereka jujur atau mereka dusta dengan keimanannya Allah tahu tetapi Allah buktikan kepada manusia lihat orang ini apakah dia mukmin sadik atau dia kadib munafik apakah dia jujur menyatakan kami beriman atau dia hanya ikut-ikutan setengah-setengah kaum muslimin yang saya hormati. Di antara mereka memang ada yang setengah-setengah yang Allah juluki dalam ayatnya wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah ala harfin kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah makna harfin adalah tarfin di antara manusia ada yang beribadah di ujungnya saja di tarfnya saja apa selanjutnya ayat tadi? in asabahu khairun nutma'anna bih. Kalau dia dapat kebaikan, tenang. Ya. Di situ terus. Ya. Wa in asabahu fitnatun qalaba ala wajhih. Ketika ditimpa ujian berat, Inqalaba ala wajhi. Dia berpaling, meninggalkan keislaman tadi. Khasirat dunia wal akhirah. Orang seperti ini rugi dunia, rugi akhirat, kata Allah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan itu adalah kerugian yang sangat nyata. Kerugian yang sangat jelas. Rugi dunia, rugi akhirat. Tidak ada kerugian yang lebih besar dari itu. Sebagian manusia rugi di dunianya nggak sempat melaksanakan ini, nggak sempat dapat itu, nggak sempat menikmati yang ini, nggak sempat menikmati yang itu. Tetapi dia selamat. Artinya selamat tidak sesat. Dia mendapatkan dari Allah rahmat dan mendapatkan jannah. Maka surga itu mengalahkan seluruh dunia dan seisinya. Bahkan kata Imam Nawawi, qatrah, setetes dari surga. Mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Maka kerugian tadi kecil. Tetapi kalau sudah rugi akhirat, nggak bisa dibandingkan. Dia bernikmat-nikmat di dunia seumur hidupnya, berlezat-lezat dengan dunia seumur hidupnya sampai ketika dia mati suul khatimah mati yang jelek mati yang su dan kemudian dia ada pada Allah di kuburnya ada di akhiratnya Tapi kenikmatan dunia tadi dibandingkan dengan azab Allah yang qiyamah seberapa apa bandingnya ketika ditanya di neraka apakah engkau pernah merasakan kenikmatan di dunia dia menyatakan lah Aku nggak pernah merasakan kenikmatan qat. Aku nggak pernah merasakan kelezatan sama sekali. Karena nggak ada nilainya. Dengan satu celupan saja dalam api neraka, kemudian ditanya apakah kamu pernah merasakan kenikmatan, dia menyatakan tidak. Hilang semua kenikmatan dunia dengan satu celupan dalam api neraka. Dalam satu celupan. Bagaimana kalau kira-kira khalidina fiha kekal di dalamnya atau sekian lama fi yaumin kana miqdaruhu al-fasana sana. Di hari yang satu harinya puluh ribu tahun. Maka demikianlah yang dikatakan seorang mukmin yang sadik, yang jujur, pasti dia akan sabar. Kekurangan harta, sabar. Kekurangan nyawa, si fulan sahabatnya meninggal kakaknya atau adiknya atau anaknya atau istrinya atau bapaknya atau ibunya ini nas sabar Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji manusia Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji manusia di dunia ini di dunia dijuluki dengan darul ibtila tempat ujian maka kalau kemudian kita keliru kita tergelincir, kita salah, cepat istighfar. Cepat taubat, cepat minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar pada tempatnya. Di mana letaknya sabar? Sabar ketika mendapatkan ujian-ujian berat, musibah-musibah, sesuatu yang memberatkan, yang menyakitkan, yang menyempitkan dada, maka di situ sabar. tetaplah engkau ala sunnah ala tauhid, tetaplah di atas Islam, tetaplah di atas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dosa, jangan disabari. Kamu taubat, sabar. Oh, ini jahil berarti. Kamu berbuat dosa sampai kapan mau taubat? Sabar ya akhi. Berarti dia meletakkan sabar tidak pada tempatnya. Giliran dia dalam keadaan mendapatkan musibah-musibah tidak sabar. Ketika dia berbuat dosa, cepat kamu taubat, cepat kamu taubat. Jawabannya sabar. Ikhwan ibn a'azakumullah tiga perkara yang dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan dan juga Syekh Muhammad bin Wahab adalah unwanus sa'adah. Unwanus sa'adah artinya tanda-tanda kebahagiaan. Seorang akan mendapatkan kebahagiaan kalau memiliki tiga. Idza u'tiya syakar wa idza tuliya sabar wa idza aznaba istaghfar. Wa idza aznaba istaghfar. Saya ulangi. Idza u'tiya syakar. Kalau diberi syukur. Kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan, syukur. Wa idza betulia dan kalau diuji dengan ujian-ujian sabar. Sabar. Dan yang ketiga wa idza aznaba dan kalau berdosa istighfar, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiga ini ada pada kita, insya Allah kita akan bahagia. Tentram. Keadaan bagaimanapun. Keadaan cukup ataupun keadaan kurang. Keadaan kaya atau keadaan miskin. Keadaan dalam keadaan banyak problem ataupun sedikit ataupun kaya apa keadaannya. Tetap dia bahagia. Kenapa? Karena dia memiliki hati yang sehat, memiliki hati yang lapang, memiliki hati yang mutawakil Allah, yang bergantung pada Allah, bertawakal pada Allah. Dia tidak peduli apakah keadaannya baik ataupun jelek. Kalau baik disyukuri, kalau jelek disabari, kalau tergelincir istighfar. Cepat-cepat minta ampun kembali pada Allah. Cepat-cepat berhenti dari dosanya dan cepat minta ampun pada Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala memang akan menguji dengan berbagai macam ujian-ujian yang seringkali kita kadang kalah, kadang menang. Kalau menang itu artinya istiqamah, tetap di atas aturan Allah Subhanahu wa taala walaupun berat. Dan ketika kalah nasallahu salam afiyah adalah kita akhirnya ngalah mengikuti keadaan kemudian berbuat dosa. Wah, kalau begini saya tidak bisa. Kalau saya terus di atas sunnah, tambah berat saya. Terpaksa ditinggalkan. Terpaksa ditinggalkan. Berarti dia orang yang kalah. Saat itu dia ketika meninggalkannya perkara-perkara yang sunnah mungkin cuma turun iman. Tetapi kalau ditinggalkannya perkara wajib, dia sudah terkena dosa. Dia sudah terkena ancaman-ancaman adab. Maka cepat-cepat istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang istihbab saja yang tidak wajib hanya merupakan anjuran atau sunnah itu pun menurunkan iman itu sudah azim, sudah berat. Kita harus menjaga agar iman kita selalu naik. Jangan iman kita kemudian merosot turun, turun, turun, dan seterusnya. Apalagi kalau sampai dosa, kalau sampai ditinggalkannya adalah perkara wajib, maka dia terancam dengan ancaman azab. Cepat-cepat istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula ujian dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. <laughs> Kalau ujian dari musuh ini yang repot, Walaupun kita dalam keadaan sudah berpegang teguh dengan apa yang kita yakini sebagai hak, Allah, kalau Rasul. Ini adalah apa yang kita dapatkan dari para sahabat dan tabi'in, wa tabi'ihim, dan pengikut mereka, dan para a'immah. Tetapi musuh mengancam. Wa kathalika ja'alna likulli nabiyin aduwan syayatin al-insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura Kata Allah demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya. Syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Yang saling membisikkan ucapan-ucapan yang dirangkai indah tetapi menyesatkan. Tetapi menipu. Sehingga ketika kita sudah ikhlas ingin berbuat baik. Tiba-tiba datang seseorang. Kamu pengen baik. Ini baik. Mana? Ini. Apa buktinya? Ini kan bukankah, bukankah, bukankah berarti, berarti, berarti. Kata-katanya indah. Kamu berpikir, iya kayaknya benar. Tapi dia tidak membawa dalil. Tidak membawa ayat, tidak membawa hadis. Hanya dengan sesuatu logika-logika mereka sendiri. Hati-hati. Ini al qawli ghurura. Bagaimana kita menyadarinya? Menyadarinya adalah kita tetap di atas Quran dan Sunnah, walaupun kata-kata itu indah, tetap kita tanya. Apa dalilnya? Karena kadang-kadang di otak kita kayaknya bagus, ternyata menyelisihi kita sunnah. Kadang-kadang di pikiran kita sepertinya Masya Allah indah sekali. Tetapi ternyata dia menyelisihi kalau Allah wa qala Rasul, menyelisihi salaf, menyelisihi para sahabat. Maka ini tetap ditinggalkan. Kata para ulama, kadang-kadang tata tarak, kadang-kadang terpikir di benak kita satu perkara yang baik, yang bagus. Tetapi kata beliau la aqbaluha illa bi syahidain, tetapi aku tidak mau menerimanya illa bi syahidaini adlain, kecuali dengan dua saksi yang adil, Al-Qur'an was sunnah. Lihat ikhwan terbetik perkara yang bagus. Kayaknya kalau begini bagus. Kayaknya kalau begitu bagus. Sepertinya kalau kita pakai cara ibadah begini akan bagus. Terpikir. Tetapi la akbaluha. Aku enggak menerimanya illa bi syahidaini adlain kecuali dengan dua saksi yang adil yaitu Al-Qur'an was sunnah. Dicocokkan dengan Quran dan sunnah. Kalau ternyata bertentangan dengan Quran dan sunnah, tidak mencocoki keduanya atau tidak mencocoki salah satunya, maka tinggalkan. Fahada min wasawisi syaitan. Sebagaimana ucapan Imam Syafi'i rahimahullah bahwa yang namanya ilmu makalah qala Allah wa qala Rasul. Wa ma siwa dzalik fawasawisu syaitan. Yang namanya ilmu agama ya dari Quran dan Sunnah. Adapun selain itu, maka itu bisikan-bisikan syaitan. Kadang-kadang syaitan yang tidak nyata, tidak terlihat, tapi ada. terpetik di kepala, dibisikkan oleh syaitan. Kadang-kadang dari syaitan dalam bentuk yang nyata, yaitu manusia-manusia yang memang sudah menjadi syaitan. Ingin menyesatkan manusia. membuat tipuan-tipuan, kalimat-kalimat yang menipu, dan sebagainya. Ini yang dikatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan bagi setiap rasul musuh-musuhnya. Syatinal insi wal jin. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Dari kalangan jin membisikkan tadi, tiba-tiba terbetik kayaknya ini bagus, hati-hati. Jangan diterima kecuali dengan dua saksi tadi, Quran wa sunnah. Kadang-kadang dari seseorang yang berbicara, ini orang yang sesat, orang yang menyimpang, yang mengajarkan berbagai macam kesesatan dengan logikanya jangan kita terima kecuali bisa hidayahnya adlain dengan dua saksi yang adil. Kadang-kadang musuh tadi tidak hanya menyerangnya dalam bentuk tipuan-tipuan. Kadang-kadang menyerangnya dalam bentuk serangan fisik. Walaupun kita jarang melihat hari ini, Masya Allah. Ya. Tetapi pernah terjadi. Di masa-masa para sahabat dan para tabi'in mereka menyerangnya, memeranginya dengan pedang-pedang mereka sehingga tertumpah darah kaum muslimin dalam jihad fisabilillah. Melawan siapa? Melawan syaitan dan insi wal jin, melawan syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia. Yaitu dari kalangan musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang sesat, orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah bahkan menentangnya. Ini juga berat. Kadang-kadang dalam bentuk yang ya yaumul balwa, perang besar menyeluruh. Kadang-kadang serangan-serangan dalam bentuk pribadi. Si Diperlakukan dengan sakit oleh si fulan. Kenapa? Karena dia berpegang dengan sunnah. Tiba-tiba melihat anaknya bagus santri, bapaknya malah bingung. Ini terjadi innalillahi wa inna rajiun. Padahal dia mengaku muslim bapaknya. Ada apa kamu? Berpegang dengan perkara seperti itu. Pak, ini ayat, ini hadis. Mudah nggak ada ayatnya ada hadis. Kemudian dipaksa harus melepas jilbabnya, dipaksa harus melepas segala pakaian-pakaian keislamannya, dicambuk dia, diusir dia. Ini fisik. Sabar. Apa sabarnya? Istiqamah. Wal istiqamatu aziz. Yang namanya istiqamah aziz kata para ulama. Al aziz maknanya bukan hanya mulia tapi tinggi dan susah dicapai. Kalimat aziz maknanya tinggi, mulia. Tetapi juga maknanya adalah susah dicapai. Aziz, tinggi di atas. Tidak mendapatkannya kecuali orang yang dibimbing oleh Allah SWT tidak akan bisa mencapai istiqamah kecuali mereka-mereka yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah na'azakumullah muslimin yang saya Tiga perkara tadi harus kita pegang, insyaallah kita akan berbahagia. Kita akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala qulub, hati-hati yang hidup. Hati-hati yang betul-betul hidup. Apa maknanya hidup? Ya. Kalau badan hidup, melihat ini bahaya, tahu. Melihat ini tidak bahaya, tahu. Ini akan mendapatkan kebaikan, tahu. Itu kan manusia hidup. Kalau dekatkan api kepadanya, otomatis mundur dia, takut. Itu hidup. Tapi kalau bangkai, orang mati, dekatkan api kepadanya, apa yang terjadi? Ya dia nggak peduli. Sampai terbakar pun dia nggak peduli. Mayit. Demikian pula hati yang mati dengan dosa tidak terasa apa-apa terbiasa. Tidak merasa panas, tidak merasa sakit dengan dosa. Tetapi kalau hati yang hidup sedikit dosa saja. Bahkan bukan perkara dosa, perkara yang dia dimaafkan, yaitu terlambat sholat berjamaah. Sedihnya bukan main. Terasa gelisah. Saya nggak mendapatkan sholat subuh. Saya nggak mendapatkan jamaah subuh. Padahal, ya namanya orang tidak sengaja, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi karena kalbul hay hati yang hidup, dia merasa di hatinya ada sesuatu. Saya harus tebusnya dengan amalan yang saleh. Maka dia beramal dengan amalan saleh, lebih rajin lagi besoknya. Ini kal, kulub, hayya, hati yang hidup. Tapi kalbul mayit, hati yang mati, tidak peduli. Dalam keadaan dia sudah bergelimang dosa, nggak merasa apa-apa. Sampai dalam keadaan jatuh ke dalam kekufuran, juga tidak merasa apa-apa. Ciri kedua kehidupan dan kematian adalah kalau diajak bicara paham hidup. Tetapi kalau mayit kamu katakan minggir, minggir, ya diam aja dia. Minggir kami di bahaya, diam aja. Enggak peduli sama ucapanmu, nasihatmu. Itu mayit. Maka hati-hati yang hidup. Demikian pula kalau diajak bicara, hati-hati, ini akan mendapatkan azab. Paham. Ya'tabir, mengambil ibrah. Tetapi qulubul mayyitah na'udzubillah, hati-hati yang mati, kamu berikan peringatan ataupun tidak kamu beri makan peringatan sawa'un alaihim, sama atas mereka. A'andartahum am lam tumdirhum. Sama bagi mereka, kamu beri peringatan mereka ataupun kamu tidak beri peringatan mereka, sawa'un alaihim, sama atas mereka. Kenapa qulubuhum mayyitah? Hati-hati mereka mati. Maka ikhwan ibn a'azakumullah. satu, kalau diberi oleh Allah kebaikan-kebaikan syukuri. Kedua, kalau diberi kesusahan-kesusahan oleh Allah, sabari. Dan ketiga, kalau tergelincir, berbuat dosa, keliru, salah, maka segera bertobat pada Allah dengan cepat. Dengan segera jangan menunda-nunda. Jangan sampai kita berlama-lama dalam dosa karena Allah SWT selalu memberikan bimbingan-bimbingan agar kita cepat berbuat baik. Apa dalilnya? Apakah ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan. Tobat itu kebaikan. Berlomba-lomba, segera, bercepat-cepat untuk bertobat. Demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhaha as-samawati wal ard. Sari'u, bersegeralah ila maghfiratin min Allah. Segeralah kalian berlomba-lomba bercepat-cepatlah untuk mendapatkan ampunan. Dengan apa? Ya dengan bertaubat cepat-cepat. Dengan beribadah, beramal saleh dan termasuk taubat adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh orang yang berbuat dosa. Apalagi masalah jannah. Apa kata Allah? Masalah surga. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah hendaklah orang-orang berlomba-lomba. fasil mutanafisun. Hendaklah mereka bersaing berlomba. Semuanya menganjurkan untuk cepat. Dan yang lebih khusus lagi adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Innamat taubatu. Sesungguhnya yang namanya taubat. Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Thumma yatubuna min qarib. Saya ulangi. Sesungguhnya yang namanya taubat, ampunan dari Allah adalah untuk mereka-mereka. Lilladina ya'maluna su' untuk mereka yang melakukan kejelekan-kejelekan dalam keadaan dia jahil. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian dia bertaubat dengan segera. Bertaubat dengan segera. Ya, ini tidak ditunda-tunda. Ini juga sama min qarib maknanya untuk segera bertaubat. Jangan nanti, nanti, nanti. Ketika masih muda nanti kalau sudah tua taubatnya. Ketika tua nanti saya masih begini, masih begini, masih begitu. Bahkan sebagian tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. afiyah. La ya Allah. Segera, begitu kita mendengar bahwa ini salah, itu dosa, hentikan. Bertobat pada Allah dan beramal dengan amal yang saleh yang dikatakan istijabah. Menerima nasihat dan kemudian segera beramal. Nasolah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Subhanakallah bihamdik sallallahu alaihi wa Selebihnya bisa dengan pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya karena dua dia karena terakhir. Kita itu sering dibalik, sering dia kita kita kan harus membantu Allah pada diberi. Nah itu nanti kita telah diberi baru di baru kita hanya membantu. Itu gimana kalau di yang yang sebenarnya itu gimana supaya kita itu tidak diberi. Kalau tidak Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ummul kitab disebut dengan induk kitab karena kandungan yang dalamnya masya Allah betul-betul induk yaitu surat al-fatihah yang dianjurkan bahkan diperintahkan dengan wajib untuk pembacanya sebagai rukun ya rukun-rukun salat yaitu al-fatihah dan setiap rokaat kita diwajibkan membacanya sebagai rukun di dalamnya ada kalimat karena na'budu wa karena nasta'in Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in didahulukan maf'ulnya, objeknya sebelum fi'ilnya. Kata para ahli tafsir, yufidut taksis. Menunjukkan pengkhususan. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. kepada mula aku beribadah dan kepada mula aku meminta pertolongan. Maka di sini diperintahkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan dua dengan ibadah hanya kepada Allah dan dengan isti'anah meminta pertolongan hanya kepada Allah. Karena kita manusia beriman, kaum muslimin beriman dengan yakin kalau kita pun berupaya dalam keadaan Allah tidak menghendaki nggak akan terjadi. Upaya kita akan gagal kalau Allah tidak menghendaki. Maka ketika kita berupaya harus diiringi isti'anah meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, berusaha, berusaha beribadah pada Allah, beribadah pada Allah, tetapi harus diiringi dengan meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku meminta pertolongan kepadamu karena kami sadar bahwa kami berupaya berupaya bagaimanapun kalau engkau tidak kehendaki nggak terjadi. Ini khairuddin azakumullah. Berarti seorang beriman harus memiliki dua perkara. Upaya dan berdoa. Sebagian mereka hanya menyatakan yang penting upaya, upaya, upaya. Doa, nggak doa, kalau kita upaya akan berhasil. Ini sesat dia. Qadariyah yang menganggap bahwa Allah tidak menentukan, tidak menaktikan. Yang penting usaha kita. Sebaliknya, ada yang doa, doa, doa, nggak berupaya. Ini juga salah. Karena berapa ayat, berapa hadis yang menyebutkan tentang beribadahlah, berupayalah, berupayalah, berupayalah. Sehingga dengan dua kalimat ini, Masya Allah, kita mendapatkan tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, dan juga kita mendapatkan dua perkara tadi. Hendaklah kita mengiringi usaha kita dengan isti'anah, dengan meminta pertolongan. Adapun yang ditanyakan tadi permasalahan. Seorang mestinya beribadah pada Allah, kemudian baru minta Jangan minta-minta-minta ketika dikasih baru beribadah. Ini yang kedua adalah orang-orang yang dalam keadaan dia tidak ikhlas beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tergantung. Dan ini sama dengan ayat yang tadi, ya'budullaha ala harfin. Tadi sudah kita bacakan ayatnya. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia yang beribadah pada Allah di ujungnya saja. Yang penting masih muslim lah. Kalau baik, tenang dia. Terus sholat. Terus ibadah. Tapi kalau nggak di, gak dikasih, mundur. Ah, nggak usah lah. Selam-selaman. Saya nggak dapat apa-apa. Padahal sudah kita katakan, Allah janjikan akhirat, Allah janjikan akhirat, Allah janjikan akhirat. Adapun dunia, kadang Allah beri, kadang tidak Allah beri. Tidak bisa jadi ukuran. Kalau orang baik diberi, kalau orang jelek diberi. Tidak. Dunia nggak begitu. Kalau akhirat, naam. Orang yang mukmin sadik yang diberi jannah, diberi surga, sedangkan orang yang sesat, orang yang kufur, orang yang kezab atau mukadzib, orang yang mendustakan agama, maka mereka finnar. Nggak dikasih surga sedikit pun. Tapi di dunia, orang kafir dapat rezeki. Orang yang fajir dapat keuntungan. Kadang-kadang dapat kelezatan. Bahkan orang yang beriman sebaliknya ada yang miskin, ada yang sampai sengsara. Bahkan Nabiullah Ayub alaihissalam. Betapa sengsaranya hidup dunianya. Tetapi yang namanya dunia memang kita pahami, kita sadari. La tusawi janaha ba'udah. Tidak mengimbangi sayap nyamuk sedikit pun. Kalau saja ada nilainya, sayap nyamuk saja, kata Nabi, tidak akan diberikan pada orang kafir syurbatama. Nggak akan diberikan pada orang kafir seteguh air pun kalau ada nilainya. Tapi karena nggak ada nilainya, Allah berikan pada orang kafir, pada orang mukmin, Allah berikan pada orang baik, pada orang jelek, Allah berikan pada siapa saja. Sehingga jangan ibadah kita tergantung dengan dikasih atau tidak dikasih. Dunia, ya. Kalau dikasih, syukuri. Nggak dikasih, sabari. Itu dunia. Barakallahu fiikum. Ada pertanyaannya? produksi batu yang sudah itu karena ini terjadi waktu dengan tanda jadi kalau batu sobat misalnya itu kita kan belum juga itu gimana kalau dibilangkan supaya kami itu sering benar benar kami sering korupsi hmm. kalau bersendiri kami sering korupsi cepat-cepat istighfar iya cepat-cepat istighfar nah Masalah korupsi ini subhanallah ya, sudah entah mendarah daging atau temurun-temurun atau gimana. Ya, hampir semua atau 90% ya, terjatuh di dalamnya. Paling sedikit korupsi waktu. Ya. Padahal dulu para salafus salih, lampu saja, lampu ceplik yang pakai minyak. Ketika dia mau berurusan pribadi, dimat padamkan lampunya. Kenapa ini biayanya dari pemerintah, dari umat, untuk urusan kepemerintahan. Sedangkan urusan pribadi, jangan pakai lampu ini. Bayangkan, minyak berapa menit, dipakainya berapa. Tapi dipikirkan oleh mereka. Tetapi kehati-hatian itu sudah hilang, sudah punah, atau lebih tepatnya hampir punah. Masih ada, tapi hampir punah. Kehati-hatian ya, Adapun orang-orang yang baik masih banyak, tapi kehati-hatian yang seperti itu jangan hampir Ya. Mobil yang sungguhnya untuk kepentingan kantor dipakai itu pribadi. Waktu yang harusnya jam kantor nyuri-nyuri. Ya. Ini semua yang ada hitungannya. Ada hisabnya yang qiyamah. Jangan dikira tidak ada hisabnya. Semuanya, "Faman ya'mal mitqala dzarratin khairan yarah Wamanya amal ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal dengan satu kebaikan, sekecil darah pun, sekecil apapun akan dilihat nanti hitungannya yaumul qiyamah. Demikian pula sebaliknya, kejelekan sekecil apapun akan lihat nanti hitungannya yaumul qiyamah. Maka ya khairin azakumullah usikum wa iyaya Allah. Hendaklah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah dan berhati-hati dari kecurangan, korupsi, mencuri dalam keadaan sadar atau dalam keadaan kecil ataupun besar, hati-hati. Berupaya untuk sebersih-bersihnya sehingga kita mendapatkan nanti yang qiyamah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Amin. Ada pertanyaan? Disebutkan bahwa Allah menerima tobat dari orang yang melakukan dosa dalam keadaan jahil. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukan dosa dalam keadaan sengaja? Alhamdulillah ditanyakan. Bahwasanya jahil dalam ayat ini bukan berarti tidak tahu. Kalau jahil di sini, kalau terjemahkan bahasa Indonesia jahil. Orang yang tahu itu dosa tapi dikerjakan, bodoh dia. Dia bodoh, ngawur, nakal. Sudah tahu dilarang, dikerjakan. Emang jahil kamu. Disebutkan oleh Syekh Fauzan dalam syarah Qaidul Arba bahwasanya makna jahil di sini bukan maknanya tidak tahu hukumnya. Kenapa? Kalau tidak tahu hukumnya nggak dosa. Dia mengerjakan satu kesalahan, tapi nggak tahu hukumnya, dimaafkan dia. Rufi al qalam an jahil, diangkat pena dari orang yang bodoh sampai dia ngerti. Sehingga dalam ayat tadi jahil bukan maknanya jahil tidak tahu hukumnya bukan, tetapi jahil karena dia sudah tahu hukumnya kok dikerjakan. Sudah tahu itu dosa, kau dikerjakan. Itu mana jahil di sana. Maka kata beliau, Alhamdulillah, setiap orang yang berbuat dosa dan dia tahu itu dosa tetap dikerjakan, maka orang itu jahil. Orang itu jahil. Harusnya itu ditinggalkan, kau dia kerjakan. Maka itu nanti dikatakan jahil barakallahu Sebab kalau jahil dalam artian tidak ngerti hukum, itu dimaafkan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta Nabi Rasulullah. Kami nggak akan mengajar satu kaum sampai kami mengutus rasul pada mereka, memberitahu mereka hukumnya, baru dihadap. Kalau belum diberitahu, maka dimaafkan, dimaklumi. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya kita poligami tanpa sepengetahuan istri kita dengan alasan karena istri kita tidak mau ikut sunnah? Mau diceraikan kasihan dengan anak-anak kita. Nah, memang syaratnya menikah nggak ada syarat izin istri pertama nggak ada. Ya. Maksud saya tetap sah dia kalau menikah dalam keadaan e, istri pertama tidak tahu sah nikahnya. Ya. Tapi permasalahannya poligami itu dituntut untuk adil, adil dalam pembagian waktunya, dalam pembagian maishahnya. Saya tanya sekarang, kalau nggak tahu istri pertama bisa nggak adil? Ya. Enggak. Nyuri-nyuri terus. Ya. Selalu di istri pertama, kesananya nyuri. Ya. Nyuri-nyuri waktu. Ah, mau ke anu kantor, mampir. Ah, mau keluar kota, mampir. Kira-kira banyak mana itu? Adil apa nggak adil? Nggak adil. Di sini terus menerus, di sana sedikit sekali. Nggak bisa. Sehingga silahkan. Kalau bisa adil, memang itu bukan syarat izin pertama istri atau izin istri pertama. Tetapi biasanya kalau yang demikian susah untuk adil. Ya memang kalau ridho bagus. Tetapi kebanyakan di awalnya saja, ya saya harus ridho, mau didatangi seminggu sekali, tidak apa-apa. Sebulan sekali juga tidak apa-apa. Pokoknya sekesempatnya kamu. Ketika sudah berjalan, tidak begitu. Banyak tuntutan-tuntutan. Nilai kebaikan akan diterima oleh yang melakukan nanti. Hmm. istri kita tidak akan mendapat kebaikan yang 27 Karena kita di Apakah yang Iya. Baik, Memang syariatnya demikian. Diperintahkan untuk kaum laki-laki untuk salat berjamaah di masjid dengan perintah-perintah, bahkan dengan berita-berita kebaikan yang akan diterima, bahkan dengan ancaman. Ya. Aku sungguh ingin ya, mm, memerintahkan seorang untuk memimpin sholat dan aku berjalan bersama orang-orang yang membawa kayu bakar untuk membakar rumah-rumah yang tidak pergi ke masjid. Ya. Tetapi para wanita sebaliknya, para wanita dikatakan dalam Al-Quran wakarna fi buyutikunna, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Dan Nabi SAW menyatakan sebaik-baik sholatnya perempuan adalah di rumah-rumah mereka. Bahkan di ruang tengah dengan di kamarnya lebih bagus di kamarnya. Kalau dengan di kamarnya dan tempat khususnya, tempat khusus biasanya di atas. Ya. Untuk peran-peran pingitan taruhnya di atas. Ya. Itu lebih bagus lagi. Ya. Kalaupun pergi ke masjid, dikatakan khairu sufufin nisa akhirahu. Sebaik-baik sholatnya para wanita adalah yang paling belakang. Bukan yang paling depan. Berbeda dengan laki-laki. Ya. -laki. Yang demikian sudah aturan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya SAW. Tetapi Nabi menyatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang wanita-wanita kalian kalau mau pergi ke masjid. Ini syariat juga. Sehingga dianjurkan sebaiknya di rumah, tapi kalau mau ke masjid tidak dilarang. Silahkan pergi ke masjid. Kalau urusan tapi berarti mereka sedikit dapatnya, kita laki-laki banyak. Itu dalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu fadilah dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bahkan para wanita bukan hanya masalah salat. Berjamaah di masjid. Salat Jumat mereka nggak dapat. Jihad mereka nggak dapat. Sehingga datang kepada Rasulullah SAW para wanita dengan mengatakan, Ya Rasulullah, mereka kaum laki-laki berlomba-lomba dalam kebaikan. Jihad, sabillah, salat berjamaah, Jumat dan sebagainya. Sedangkan kami nggak mendapat apa-apa diperintahkan untuk mereka untuk berpikir pagi dan berpikir sore. <laughs> Diperintahkan mereka untuk mentaati suaminya. Diperintahkan mereka diberi janji-janji untuk para wanita dengan janji-janji yang lain untuk mendapatkan jannah. Sampai dikatakan para wanita, ida salat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha." Para wanita kalau sudah salat lima waktunya, sudah puasa Ramadannya dan mentaati suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu manapun yang delapan yang dia mau. Lihat kehebatan para wanita. Hah? Allah berikan keutamaan lain. Dan juga sebagai pelajaran ada beberapa fukara <clears throat> yang datang kepada Nabi, orang-orang miskin. Ya Rasulullah, dahaba ahlu dutur bil ujur. Ya Rasulullah, mereka para orang-orang kaya mendapatkan banyak pahala. Sedangkan kami tidak dapat apa-apa. Mereka bisa sedekah, mereka bisa zakat, mereka bisa berangkat perang. Karena waktu itu berangkat perang itu dengan kuda sendiri, dengan kendaraan sendiri, dengan senjata sendiri, pakaian perang sendiri, ya, dengan biaya. Sehingga yang tidak mampu, tidak punya kendaraan, tidak bisa berangkat. Ya Rasulullah, dah ahlud dusur bil ujur. Mereka dalam keadaan berlomba-lomba dengan pahala, sedangkan kami nggak bisa. Maka diajarkan pula zikir. Diajarkan kalau habis salat baca tiga tasbih 33 kali, baca tahmid 33 kali, setiap 33 kali diajarkan. Maka mereka semangat untuk menyayangi para orang-orang kaya. Ketika orang-orang kaya mendengar, ikut ikut berzikir dengan zikir yang sama. Kembali lagi orang-orang miskin tadi, ya Rasulullah, mereka mengikuti kita. Berarti mereka tetap lebih unggul dari kita. Kata Nabi, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu fadilah dari Allah yang Allah berikan pada mereka. Sudah, mau oh, apa lagi? Ya. Ah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Sehingga apa yang kita sampaikan adalah hukum-hukum, adapun Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dengan apa yang Allah ketahui dan kita tidak ketahui. Barakallahu fikum. Pertanyaan lain. Sampai jam berapa? Hmm? Sampai jam berapa? Sebentar lagi. Ya, foto. Siapa tadi? Di luar, di luar masjid. Bukan bukan masjid itu ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Insya Allah enggak apa-apa. Karena enggak ada kaitan dengan masjid. Nah, Apa itu? Hal. Kenapa dia mentalah kalau dia nggak tahu hukumnya? Nah iya berarti tahu kan? Berarti dia tahu talak itu menceraikan istri. Iya. Itu kasus ada ikhtilaf para ulama, kasus Ibnu Omar. Tetapi wallahu taala alam setahu saya itu jatuh. Ya. Iya, ketika Rasulullah SAW mengetahui beliau menceraikan di waktu haid atau di waktu suci dalam keadaan sudah ada jima, itu Allah mengatakan murruhu fal yuraji'ha. Perintahkan dia untuk merujuk kembali. Lafaznya murha murhu fal yuraji'ha. Perintahkan dia untuk merujuk kembali. Kata para ulama kalau merujuk itu berarti tadi jatuh. Ya. Sebab kalau e, tidak jatuh, nggak akan dikatakan rujuk, akan dikatakan tidak sah. Kamu tetap suaminya dan dia tetap istrinya, kan gitu. Ini enggak kalimatnya murhu fal Hendaklah merujuk kembali dan tunggu sampai haid, kemudian bersih. Setelah bersih, tidak ada jima, ceraikan. Kalau engkau masih mau menyeraikan. Ternyata ketika ditunggu sampai bersih, sudah reda. Ya, marahnya sudah sudah nggak diceraikan lagi. Sehingga inilah hikmahnya sunnah. Jangan menceraikan sembarangan. Tunggu sampai ada waktu bersih dan belum ada jima, maka saat itu diceraikan. Itu cerai yang sunnah. Adapun cerai ketika haid adalah cerai yang bid'ah. Ya, talak bid'i disebutnya. Tetapi kata para ulama jatuh sebagai hukuman mereka-mereka yang menceraikan tidak pada waktunya. Ya. Nah, Baik. Kalau nggak ada kita tutup jazakumullah khair. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.